Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya setelah kita mendapatkan sebuah faedah yang sangat berharga yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala mengenai kaidah idza istama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kaidah ini sangat masyhur di kalangan ahlul ilm dan juga di kalangan para talabatul ilm, para penuntut ilmu. Bahwasannya di sana ada lafat-lafat yang apabila berkumpul maka memberikan makna yang berbeda-beda. Dan apabila terpisah maka maknanya saling melengkapi atau saling saling masuk pada makna yang lainnya. Nah, seperti kemarin al-iman wal Islam itu apabila berkumpul dalam sebuah enam tempat atau berkumpul pada satu tempat seperti dalam satu hadis disebutkan di situ iman dan Islam, maka iman itu memiliki makna tersendiri yaitu amalan-amalan batin, kemudian Islam itu juga memiliki makna tersendiri yaitu amalan-amalan yang zahir. Itu apabila idastama'a iftaraqa. Kemudian idaftaraqa ijtama'a. Apabila lafaz iman dan Islam itu apabila dipisahkan disebutkan sendiri-sendiri Islam disebutkan pada tempat yang lain, kemudian iman disebutkan pada tempat yang lain, maka Islam maknanya adalah iman, iman maknanya adalah Islam. Barakallahu fikum seperti itu. Nah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. <clears throat> Kata beliau, hunaka farqun baina tauhidur rubiyyah wa tauhidul uluhiyah." Qala Syekh Shalal Fauzan dalam syarah itu lanjutannya kemarin, hunaka farqun baina tauhidur rubiyyah wa tauhidul uluhiyah." Di sana ada perbedaan antara tauhid ar-rububiyah wa tauhidul uluhiyah dan tauhid uluhiyah. Wa ma dumna qad arafna ma'na tauhid ar-rububiyah dan enam selama kita sudah mengetahui, eh, selama kita masih mengetahui makna dari tauhid ar-rububiyah wa tauhid al-uluhiyah dan tauhid uluhiyah na'ti ila halatil musyrikin alladzina bu'itsa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum kata beliau. Nah, setelah kita mengetahui eh, makna daripada tauhid ar-rububiyah dan juga mengetahui tauhid al-uluhiyah, kita sekarang akan mendatangkan bagaimana keadaan orang musyrikin alladzina bu'ita ilaihim Rasulullah yang Rasulullah SAW diutus pada mereka fa innahum kanu muqirrina bin naw'il awal dahulu mereka kufar Quraisy mereka meyakini mereka mengikrarkan dengan jenis tauhid yang pertama apa itu tauhid ar-rububiyah barakallahu fikum alladzi huwa tauhid ar-rububiyah kata beliau yang mana tauhid yang pertama jenis yang pertama yang diakui, diakini diikrarkan oleh orang kafir Quraisy adalah tauhid rububiyah. Tapi apa kata beliau? Walam yudkhilhum fil Islam. Nah, untuk ya. Adapun pengikraran mereka terhadap tauhid ar-rububiyah itu belum bisa memasukkan mereka dalam keislaman. 6. Bal tabarahum Rasulullah SAW kufaran musyrikin. Akan tetapi pengikraran mereka dengan tauhid ar-rububiyah itu masih apa? Bahkan Nabi kita Muhammad masih menganggap mereka itu kufar, musyrikin. Bayangkan itu. Wa qatalahum dan Rasulullah memerangi mereka. Bayangkan. Kenapa? Karena tidak cukup. Tauhid rububiyah itu tidak cukup. Kaidahnya sudah kita sebutkan apa kaidahnya? Tauhidur rububiyah mustalzimun lil uluhiyah. Wa tauhidul uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Itu harus. Yang namanya tauhid rububiyah itu harus juga apa? datang dan meyakini naam atau mengamalkan tauhid al-uluhiyah harus itu. Tapi kalau sudah mengikrarkan tauhid uluhiyah, maka terkandung dalamnya tauhid rububiyah. Nah, seperti itu. Kata beliau di sini, "Na'am wa qatalahum wa hum yuqirruna bi tauhid rububiyah." Rasulullah SAW merangi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam memerangi mereka wahum yukirrona bitauhid rubiyah dalam keadaan mereka mengikrarkan tauhid ar rubiyah. Fahum akarru bitauhidir rububiyah. Maka semuanya mereka mengikrarkan dengan tauhid ar-rububiyah wa zahadu al uluhiyah, tapi mereka menentang, menolak, membantah, menjauhkan tauhid al-uluhiyah ini. Lamma talaba minhum Nah, ketika Rasulullah minta pada mereka an yufridullah bil ibadah. Nah, ketika Rasulullah minta pada mereka agar mereka mengesahkan menunggalkan Allah taala di dalam beribadah, wa yatruku ibadatan asnam dan agar mereka meninggalkan peribadahan-peribadahan asnam itu berhala-berhala. Qalu, apa yang mereka katakan? Kalau mereka mengatakan aja'al al-alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un Apakah dia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak jadi satu ilah? Perhatikan ini. Ini menunjukkan bahwasannya mereka itu paham makna la ilaha illallah. Buktinya apa? Buktinya marah. Buktinya mereka marah ketika disuruh menjadikan sesembahan Tuhannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia Muhammad hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak itu yang kita sembah itu menjadi satu ilah? Inna hadzal syai'un ujab. Sesungguhnya ini perkara yang mengherankan, perkara yang aneh katanya. Nauzubillah ya. Jadi dakwah al-haq dianggap aneh, dakwah tauhid dianggap aneh. Dakwahnya Rasulullah menyeru kepada tauhid, tauhidul uliyah dianggap dakwah yang aneh. Ini perkara yang aneh, perkara yang mengherankan. Bagaimana Muhammad ingin menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak jadi satu sembahan, jadi satu ilah? Nah, jadi jangan merasa apa? Merasa terkucilkan atau merasa tersindirkan, merasa naam terbelakang. Jangan. Tapi yang namanya al-haq itu senantiasa mangsurun ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kainan kan siapapun orangnya. Wa mumtahanun dan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala naam dimanapun dia berada. Nah, seperti itu karena ahlul hak, ahlul tauhid itu senantiasa berada di barisan yang paling aneh, paling asing dalam artian di hadapan manusia awam ya. Nah, mereka menganggap dakwah tauhid dakwah yang asing. Ini syirik, ini nggak boleh, ini seperti ini, seperti itu bid'ah, semisalnya itu dakwah haq, dakwah tauhid seperti itu. Dan jangan merasa apa? Merasa kita ini terendahkan jangan. La yadurruhum man khadalahum wa la yadurruhum tidak membahayakan ahlus sunnah orang yang mencaci maki ahlus sunnah tidak membahayakan ahlus sunnah orang yang menyelisih ahlus sunnah Nah, Rasulullah SAW telah menjamin dan bersabda badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaan. Fatuba lil ghuraba, namun beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Barakallahu fikum, asing di atas al-haq asing di atas kebenaran, asing di atas tauhid, maka itu bagi Allah Subhanahu wa taala tidaklah asing di hadapannya. Walaupun di hadapan manusia asing, tapi itu bagi Allah Subhanahu wa taala di hadapannya tidak asing, bahkan itu al-jamaah. Al-jama'atu mawafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau itu sendirian. Barakallahu fikum, terus dakwahkan tauhid, terus dakwahkan al-haq, terus dakwahkan Al-Qur'an was sunnah, difahami salaful ummah, sabar dalam berdakwah, Sabar dalam menghadapi rintangan, halangan, na'am, cacian, makian, pengusiran dan semisalnya, itu semuanya perlu kesabaran yang mana kesabaran itu naam semakin diusahakan, semakin Allah Ta'ala mudahkan untuk bisa meraih kesabaran tersebut. Karena dengan kesabaran dan juga keyakinan, dua kunci ini, seseorang akan mendapatkan gelar keimaman dalam agama. Seorang pemimpin dalam agama, dia bisa memimpin, bisa mengajarkan, bisa memberikan arahan, bimbingan kepada rakyatnya kepada masyarakatnya ketika dia Naam senantiasa bersabar dan yakin bahwasanya Allah Taala akan memberikan pertolongan. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah, disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sababi as-sabr wal yaqin tunalu imamatu fid din. Ketika Naam beliau memberikan catatan kepada ayat tersebut apa tadi lafadznya dan kami telah jadikan pemimpin-pemimpin Naam, a'immatan yahduna bi amrina, yang mereka mendapat petunjuk dengan perintah kami. Dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Lama sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi tadi dengan sabar dan yakin kata Syekhul Islam tunanu imamatu fiddin. Seseorang itu akan bisa meraih, akan bisa meraih keimaman dalam agama, memimpin rakyat dengan benar, memimpin Naam masyarakat dengan benar, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada al-haq, mengajak kepada Al-Qur'an dan sunnah. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan kata beliau, qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala, "Li'annahu qala lahum" Dikarenakan hal ini diucapkan kepada mereka. Hal ini Rasulullah ucapkan kepada mereka agar mereka mengesahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadahan. Qalu qulu kata Rasulullah qulu la ilaha illallah. Perhatikan ini, dakwahnya Rasulullah mengajak kaumnya. Nam, agar apa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat tauhid Nam. Fahum fahimu makna la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka paham makna la ilaha illallah. Wa wa annahu la yu'bad illa wahdah la syarikalah. Bahwasanya maknanya bahwasanya tidaklah Allah taala disembah kecuali hanya Nam semata-mata dia saja lah syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wahum lahum asnam, padahal mereka memiliki apa? Padahal mereka memiliki berhala-berhala. Walahum ma'budatun katsiratun dan mereka memiliki sesembahan-sesembahan yang banyak la yuriduna tarkaha yang mereka tidak menginginkan untuk meninggalkannya wal iktisara ala ibadatillah ala ibadatillah dan mereka tidak ingin mencukupkan untuk beribadah hanya kepada Allah gak ingin mereka nggak cukup jadi mereka beribadah kepada Allah juga harus menyembah yang lainnya itu jadi permasalahan jadi mereka nggak cukup ya kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata itu nggak cukup, nggak cukup. Aku kadang menyembah Allah, kadang menyembah yang lainnya. Itu keliru, itu batil. Cukup bagi Allah Subhanahu wa taala satu saja. Kul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu. Nah. Wa hadza la wa la hadza la yurdihim. Yang seperti ini nggak bikin ridho. Mereka nggak ridho, nggak diridhoi. Nah, perbuatan mereka ini. Walidzalika angkaru. Oleh karena ini mereka mengingkari. Waqalu akhirnya mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad itu hendak menjadikan ilah-ilah kita yang banyak menjadi satu ilah? Enggak itu mereka. Pengennya apa? Pengennya pengennya biarkan ilah-ilah yang ada itu biar. Aku menyembah ilah-ilah itu juga menyembah Allah Ta'ala. Digabung gitu, Pak. Pengennya digabung. Jadi beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Enggak dibenarkan. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian berbuat kesyirikan sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizallahu taala Syekh Shalal Fauzan, "Talaba minna na'am an na'budallaha wahdah." Allah Subhanahu wa taala meminta dari kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa natruku ibadatal lat wal uzza wa manat dan agar kita meninggalkan nam peribadahan menyembah Lat wal Uzza wal Manat. Nah, ini ucapan-ucapan mereka ya. Kata mereka mengingkari, mereka itu mengingkari terhadap ajakan Rasulullah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah kalimat la ilaha niscaya kalian akan beruntung. Mereka malah membangkang, mengingkari, membantah seraya Naam seraya berkata apa? Aja'al al-alihata ilah wahida. Apakah Muhammad itu mau menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah katanya? Tolonglah minna an na'budallaha wahda. Muhammad itu meminta kepada kita agar kita beribadah kepada Allah semata. Wa natruk ibadat lat dan akhirnya kita meninggalkan beribadah lat wal uzza wa mana wa hubal. Nah, hubal itu termasuk berhala nama berhala mereka ya. Adapun lat wal uzza wa mana sudah kita ceritakan, sudah kita jumpai kisahnya di kitab apa? Qaidul Arba. Nah, Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk menghancurkannya. Yang menghancurkan lat adalah siapa? Nah, Abu Sufyan ya, enam Abu Sufyan bin Harb. Ya. Kemudian satunya lagi Al-Mughirah bin Syu'bah. enam. Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya. kemudian enam dua orang ini, dua orang sahabat diutus untuk menghancurkan apa? Lat ini. Enam. Untuk menghancurkan Lat. Kemudian Uzza yang menghancurkan mengutus lagi Khalid bin Walid. Khalid bin Walid diutus Rasulullah untuk menghancurkan Uzza. Mana Rasulullah mengutus siapa? Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan mana ini? Dan Khalid bin Walid waktu itu ketika menghancurkan dijumpai di situ eh, jinnya, jin perempuan. Bayangkan jin perempuan yang dahulu ada di di dalam pohon itu karena orang-orang mendekat kemudian nah mengibadahi pohon itu akhirnya ada yang bicara dari dalam pohon itu. Wah, orang-orang mengira pohonnya itu yang bicara. Akhirnya dikeramatkan gitu ya, dikeramatkan, disembah, dikelilingi, diibadahi padahal yang bicara itu jinnya jin perempuan situ. Di kisah, kisahnya itu kan. Kemudian dibunuh, dipenggal sekalian. Dibunuh jin perempuannya itu. Dihancurkan. Nah, dengan utusan apa? Rasulullah mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan apa? Uzza ini. Nah, Wamanat yang menghancurkan siapa? Nah, sahabah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun Lat tadi yang menghancurkan siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah sama Nam Abu Sufyan itu. Barakallahu fikum seperti itu. Kemudian berikutnya wa ghairuha min asnam hadza syai'un la yu'qal 'indahum. Nah, ketika diperintahkan untuk meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan Lat, meninggalkan Uzza, meninggalkan Manat, Wahubal, dan yang selainnya, apa kata mereka? Ini perkara yang tidak masuk akal menurut mereka. Nah, kenapa demikian? Karena mereka taklid, pemahaman mereka terbatas dengan taklid. Akhirnya mereka mengatakan apa? Ma sami'na fil millatil akhirah katanya. Kami nggak pernah mendengar seperti ini dakwah seperti ini pada mana pada agama yang terakhir nggak pernah. Agama-agama bapak-bapak kita yang dulu nggak pernah. Nah, seperti itu katanya. Nah, jadi mereka itu menganggap itu ajaran-ajarannya asing gitu, ajaran Rasulullah itu bayangkan itu. Ini sejak zamannya Rasulullah sudah dibilang asing, bahkan Rasulullah terkadang dibilang kahin, dukun, terkadang dibilang apa? Sahir, tukang sihir, terkadang dibilang majnun, gila, Nah naudzubillah ya. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi aja nggak selamat dari cacian makian apalagi kita gitu ya. Kita orang yang jauh daripada zaman kenabian, jauh dari zaman sahabat, jauh dari zaman tabi'in, tapi tentunya apa? Sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang namanya ahlul haq itu pasti akan apa? diuji dan pasti akan mendapatkan pertolongan. Karena yang namanya apa? Yang namanya musuh itu bahkan Allah Taala jadikan pada setiap nabi. Nah, seorang musuh yang apa yang menerangi nabi tersebut. Bahkan ada yang bunuh para nabi. Nah, dari kalangan orang Yahud mereka gemar. Orang Yahud gemar kalau nah masalah membunuh para nabi-nabi mereka. Nah, untuk ya. Seperti itu. Nah, kata beliau di sini, nah maksudnya adalah milah abaihim, yaitu agama bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, nenek moyang mereka katanya. Nenek-nenek moyang mereka itu yang jadikan patokan agama. Fahada ihtijajun bima alaihi aba'uhuma nah, ini. Inilah pendalilan hujah, Ya, eh, menjadikan argumentasi hujah tapi dengan apa yang ada pada bapak-bapak mereka. Jadi hujahnya bukan kalau Allah, kalau Rasul bukan. Tapi apa hujahnya? Hujahnya cuma taklid. Kata bapakku nggak seperti itu, kata nenekku, kata kakekku, kata nenek moyang nenek moyang dulu nggak seperti itu. Nah itu. Nah, al-hujjah al-mal'unah, hujjah yang dilaknat sudah. Al-matrukah yang tinggalkan allati ihtajat biha al-umam min qabl yang mana hujah ini dijadikan umat-umat sebelumnya berhujah dengannya. Ila du'u ila ibadatillah. Ketika mereka seru beribadah kepada Allah Ta'ala, mereka mengatakan seperti ini. Gak pernah kita mendengar ini pada nenek moyang kita. Agama ini gak pernah. Eh, gak pernah kita mendengar agama seperti ini. Nah, bahkan nenek moyang kita dulu, bahkan para pendahulu-pendahulu kita dulu dari kalangan bapak-bapak kita, katanya, kakek-kakek kita, nenek moyang kita, mereka apa? Beribadah kepada berhala. Jadi kita ngikuti mereka. Inilah kebatilan mereka. Nah, mengikuti apa? Mengikuti ahlul batil. Nah, dengan cara taklid seperti ini. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, patokan mereka adalah dalil dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah bifahmi salafil ummah. Itu patokannya. Bukan ara, bukan pemikiran-pemikiran semata, bukan pula ahwa hawa nafsu, bukan. Nah, semana atau di mana atau yang mana datang dari Al-Qur'an Sunnah kita ikuti. Yang ditinggalkan dilarang dari Al-Qur'an Sunnah, maka kita tinggalkan. Seperti itu. Nah, kata beliau hatta Firaun yaqul, bahkan Firaun pun juga mengatakan, kalau cuma seperti itu Firaun juga mengatakan, "Fama banul qurun ula?" Kemudian apa? Tenang. Ya, apa keadaan enam generasi-generasi yang pertama dulu kalau nggak dianggap itu maksudnya itu? Nah, kita ini sudah orang-orang belakangan yang generasi-generasi awal dulu aja yang yang dahulu-dahulu aja mereka menyembah berhala. Nah, gitu seperti itu. Fahum lamma fahimu makna la ilallah. Mereka ketika memahami makna la ilallah istaghrabu hadha Perhatikan ini. Nah, mereka menganggap ini adalah perkara yang asing, dakwah yang asing, dakwah yang tidak umum manusia, tidak dakwahkan manusia, biarkan mereka beribadah sesuka mereka katanya ya. Biarkan mereka beribadah sesuka mereka. Yang mau nyembah berhala silahkan. Yang, mau nyembah bulan silahkan. Yang nyembah bintang silahkan. Itu adalah ajaran yang batil yang harus kita tinggalkan. Bahkan kita menyeru, mendakwahkan bahwasanya tauhidullah jalla wa'ala. tauhid tauhidul ibadah hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh menyembah kepada berhala, tidak boleh menyembah kepada bebatuan, pepohonan, bulan, bintang, bahkan malaikat yang terdekat saja tidak diperbolehkan hingga nabi kita yang diutus tidak boleh disembah. Nah, Insya insyaallah ya, seperti itu. Kata beliau, wastangkaruhu wa tawasau bi Ini kurang ajar ini ya. Ketika mereka memahami makna lain Allah, mereka menganggap ajaran ini ajaran yang asing. Mereka mengingkari ajaran ini, mengingkari dakwah ini dan mereka saling menasihati agar menolak ajaran ini. naudzubillah. Berkumpul, bersatu musyawarah untuk menolak kebenaran. naudzubillah ya. Naudzubillah. Wa fil ayatin ukhra dan di dalam ayat yang lain yaqulu subhanahu wa ta'ala fihim Allah Subhanahu wa taala nah berkata tentang keadaan mereka innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun naudzubillah. Sesungguhnya mereka dahulu orang kafir ketika diperintahkan diucapkan untuk mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah yastakbirun. Mereka sombong, mereka mengingkari, mereka menolak, menentang, gak mau. Wayakulun dan bahkan malah mereka mengatakan, "A latariku alihatina li syairin majnun." Nah, ya, tuduhan yang sangat keji terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka didakwai untuk mengucapkan kalimat yang hak, kalimat yang benar, didakwai untuk ajaran dengan ajaran yang benar, ajaran sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, mereka enggan. Mereka lari, akhirnya mereka berpaling dan memilih agama-agama yang kufur atau memilih dan ajaran-ajaran yang batil. Seperti ini keadaannya. Orang-orang kufar waktu itu ketika diperintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah yastakbirun, sombong, enggan, bangkang, menolak. Dan bahkan malah mengatakan apa? Apakah kita hendak meninggalkan sesembahan-sembahan kita ini dikarenakan penyair yang gila? Nauzubillah ya. Siapa yang mereka inginkan yang penyair gila ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Mereka berani-berani menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi kita adalah Ashrafun nas. Nah, untuk umat ini adalah Nabi kita dan bahkan secara itlak nah, dari kalangan makhluk ini Nabi kita Muhammad SAW dia pembawa kunci surga yang membawa kunci surga yang memiliki syafaat al udna nah syafaat yang paling besar yang nanti orang ketika di padang masyar siapa yang beri Rasulullah nah kemudian juga Rasulullah Nabi kita Muhammad nah yang diampuni dosanya yang akan datang yang dan yang telah lampau dikatakan apa penyair gila naudzubillah ya jadi mereka diperintahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah justru malah mereka mengatakan a'inna latariku alihatina lisyair majnun apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kita dikarenakan ucapan penyair yang gila ini naudzubillah jadi Rasulullah dibilang penyair dibilang orang gila nah sehingga apa kalau mau lihat lihat bantahannya bisa dilihat dalam surat Al-Qalam Surat Al-Qalam itu bisa dilihat sana dengan terjemahannya. Berkaitan masalah bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan Nabi kita Muhammad itu adalah penyair, orang gila dan semisalnya atau dalam surat Al-Haqqah akhir-akhir itu. Naam, barakallahu fikum. Itu semuanya Allah taala bantah. Allah taala naam bantah dan Allah patahkan hujah-hujah mereka. Allah Subhanahu wa taala patahkan syubhat-syubhat mereka, bukan hujah ya. Syubhat-syubhat mereka Allah taala patahkan dalam Al-Qur'anul Karim. Wa hada yubayyin makna la ilaha illallah tamaman. Dan ini Nah, menjelaskan makna la ilaha illallah secara sempurna, wa yuwaddihuhu dan menjelaskannya, wa yaqta'ul jidal dan bisa memutus nama apa? perselisihan atau perdebatan. Fa inna fihi raddan 'ala man ghalita fi makna la ilaha illallah. Karena di dalamnya ada bantahan terhadap orang yang keliru dalam memanakan kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan menganggap enteng, menganggap remeh ya. Jangan sampai menganggap enteng atau menganggap remeh bahwasanya kalimat la ilaha itu maknanya mudah bukan dalam artian maknanya sembarangan bukan maknanya harus sesuai dengan enam keadaannya dalam artian apa harus sesuai dengan akuran Sunnah seperti itu bukan sembarangan dalam mana kan kata beliau pak ulama kalam ulama kalam perhatikan ulama kalam dari kalangan al falasifah eh, ahlu kalam pandai bicara tapi ngawur nah bukan sesuai dengan akuran Sunnah ngawur bicaranya itu pandai bicara nah pandai, pandai memutarbalikkan fakta pandai menyembunyikan dalil, disembunyikan apa? Fa ulamaul kalam fi nafi muqarratihim, maka ulama kalam, ulama filsafah ahlu kalam di dalam Nah, tulisan-tulisan mereka atau pengakuan-pengakuan mereka wa aqidihim dan akidah-akidah mereka yaqulun, mereka mengatakan apa? La ilaha illallah maknaha la khaliqa wa la raziqa wa la qadira al ikhtira' illallah. Goblok ya ini. Bodoh. Kenapa bodoh? Karena makna la ilaha dimaknakan dengan kalimat apa? Dengan tauhid rububiyah, enggak cukup. Makna la ilaha illallah itu maknanya adalah tauhid uluhiyah, bukan rububiyah. Mereka memaknakan apa? Perhatikan. Ahlul kalam, al-filsafah, yang mereka pandai memutarbalikkan fakta, pandai dalam berbicara tapi ngawur. Ya, tanpa dalil apa yang mereka ucapkan? Katanya kalimat la ilaha itu maknanya adalah tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang mampu mewujudkan enam eh, semua perkara ilallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tauhid apa ini? Tauhid rububiyah ya, akhi. Tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah. Padahal yang dituntut itu tauhid uluhiyah. Kalau cuma seperti ini, semua orang bisa. Kalau cuma tauhid rububiyah, bahkan kufar Quraisy juga meyakini. Bahkan Firaun sendiri ya, nah mengakui Rob, cuman karena sombongnya dan dan dan congkaknya dia akhirnya dia mengaku sebagai Rob, mengaku sebagai ilah. Pada asalnya dia mengakui gitu loh. Nah, Hada makna ilah indahum. Inilah makna ilah menurut mereka. Jadi ilah menurut mereka itu maknanya cuma tauhid rububiyah. Jadi tidak terima ini ya, tidak diterima. Nah, sedikit lagi kata beliau, Yakul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim, Syekhul Islam namanya Abdul Abbas, eh, kunyahnya Abdul Abbas namanya Ahmad bin Abdul Halim. Kata beliau wal hadik minhum man yaqul. Eh, al hadik itu orang cendikiawannya, orang orang yang pandai. Ya, orang yang pandai, orang yang pintarnya mereka itu mengatakan, orang pintarnya mereka mengatakan al-ilah wal qadir al-ikhtira'. Jadi mana ilah itu adalah zat yang mampu untuk mewujudkan, mampu untuk menciptakan tauhid rububiyah. Nah, ya, orang pintarnya mereka ada mengatakannya keliru sudah. Wa hadza ghalatun wa jahlun ini adalah kekeliruan dan kebodohan, kabirun, kebodohan yang besar bil dengan bahasa secara bahasa sudah keliru dia. Wa secara syariat al-mutahhar, syariat yang suci. Al-Quran dan Sunnah. It makna ilah dikarenakan atau karena makna ilah adalah al-ma'budu alladhi ta'allahu al-qulub. Ta'allahu al-qulub. Jadi makna ilah itu adalah sesembahan. Zat yang sembah yang hati-hati itu bergantung kepadanya. Wa takhda'lah dan tunduk padanya. Wa tatakarrab ilaih dan mendekatkan diri kepadanya. Dan mendekatkan hati itu kepadanya. Ini yang dimaknakan ilah. Nah, barakallahu fikum sebagaimana sebutan Syekhul Islam, bukan ilah itu adalah nah tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada pengatur alam semesta kecuali Allah. Itu rububiyah. Nah, fahum lam yafhamu makna ilah. Mereka itu tidak paham mana ilah. Walidzalika oleh karena itu yaqulun mereka mengatakan la ilaha illallah wa yufsirun. mereka mengatakan kalimat la ilaha dan memperbanyak la ilaha illallah la ilaha illallah dan semisalnya Nah, paham ya? Siang dan malam bahkan kadang ya. Walahum aurat dan mereka memiliki wirid-wirid doa-doa yang menurut mereka itu sahih padahal dhaif, bahkan sebagian doa palsu. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam sehari semalam 5000 kali, maka dia terhijabi dari api neraka. Nah untuk kita, Iya, hati-hati seperti ini ya. Karena banyak mereka memalsukan hadis atau mereka mengambil hadis yang palsu untuk mengelabui manusia di dalam fadhailul amal, di dalam keutamaan-keutamaan beramal. Ada yang mengatakan man qala la ilaha illallah fil yaumi wa lailah na'am eh, khamsa alaf marrah tentunya dakhala al jannah seperti itu modelnya barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam sehari semalam enam lima ribu kali maka dia masuk surga bayangkan ucapan tanpa didasari dengan amalan enggak ada manfaatnya nah kata beliau di sini walhum auratun fil lail wan nahar yuraddidunaha mereka memiliki wirid-wirid Doa-doa siang dan malam mereka ulang-ulang. Wa ma'ahada bersama dengan ini ya kubur wal atrihah. Mereka masih menyembah kuburan, masih menyembah bangunan-bangunan. Wa istaghithuna dan mereka minta perlindungan bihulillah kepada selain Allah. Falam yafhamu makna la ilallah berarti mereka tu bodoh, tidak paham makna la ilallah. Wa annaha tatlub minhum tarkal ibadatil kubur. Dan bahwasanya itu masih mereka diminta agar apa? Agar meninggalkan peribadahan kepada kubur-kuburan kuburan-kuburan wal adrihah, bangunan-bangunan. Nah, bangunan atas kuburan contohnya ya. Wa ibaratu ma siwallahu minal asnam wal asyar lahjar dan juga diminta, dituntut untuk meninggalkan yang peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala berupa berhala-berhala, pohon, batu. Fa idza qaluha lazimahum tarku hadil umur wa illa tanaqadu. Perhatikan ya, Apabila mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini mengharuskan mereka meninggalkan semua perkara, meninggalkan semua peribadahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau, anaqadhu, mereka berarti tanakut bertentangan, ucapannya menyelisih hakikat kenyataannya. Ini nggak diterima, tidak diterima seperti ini. Wal musyrikun al awalun nam tawakofu. Sedangkan orang musyrikun zaman dahulu mereka tawakofu berhenti. Walam yakuluha nggak mengatakan Orang musyrik zaman dulu juga kan musyrik tapi nggak mengatakan seperti ini. Li'annahum idza qaluha dikarenakan mereka ketika mau mengatakan la ilaha illallah takut mereka. Kenapa takut? Lazimahum tarka ibadatil awsan ini. Karena nanti ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah mengharuskan bagi dia meninggalkan peribadahan berhala-berhala. Amma haula'i faqaluha wa abadu Allah. Tapi mereka, siapa mereka? Orang-orang musyrikin zaman sekarang ya diantaranya ya mereka itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dan semisalnya, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah, minta kepada kuburan, minta kepada kuburan mbah siapa fulan fulan fulan. Eh, mas setiap malam Jumat Kliwon, setiap malam apa gitu, mereka datang menyembelih ayam, menyembelih apa contohnya. Ini bukan hanya di kampung-kampung aja, bahkan sampai di kota-kota seperti itu. Kesyirikan. Nah, lebih parah berarti kan? Nah, sudah mengucapkan kalimat la ilallah tapi perbuatannya tidak seperti apa yang dituntut oleh makna la ilaha illallah. Fal awwalun ahzaku minhuma. Perhatikan ya, kalau dari sisi ini memang benar. Walaupun sama-sama sama-sama kufarnya, sama-sama musyriknya, tapi dari sisi sini benar. Kata beliau, fal awwalun ahzaku minhum. Maka orang musyrikin zaman dahulu itu lebih pandai daripada musyrikin zaman sekarang. Kenapa demikian? Karena orang musyrikin zaman dahulu kalau suruh ngomong nggak mau. Suruh ngucapan la ilaha illallah nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah mengharuskan mereka meninggalkan ibadah-ibadah selain Allah. Itu. Bayangkan. Tapi kalau orang musyrik zaman sekarang nah meninggalkan meninggalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah seperti itu. Nah Nauzubillah ya. Walihada yaqul Syekh, oleh karena ini Syekh rahimahullah taala berkata, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, la khaira fi rajulin. Nam, tidak ada kebaikan pada seorang laki-laki, Nam, juhalul musyrikin. Nam. Orang-orang bodohnya kaum musyrikin a'lamu minhu, lebih baik eh, lebih tahu dari darinya makna la ilaha illallah. Nah, berarti orang kufar Quraisy dalam orang kufar Quraisy orang musyrikin zaman dahulu lebih tahu makna la ilallah daripada orang musyrikin zaman sekarang. Nah, naudzubillah ya. Karena buktinya mereka ketika disuruh nggak mau ucapkan. Tapi kalau zaman sekarang ucapkan ucapkan, menyembah masih menyembah juga. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala itulah yang jadi permasalahan barakallahu fikum. Semoga